Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala Beliau mengatakan bahwa manusia terbagi dari orang-orang yang mengamalkan ilmu dengan amalannya itu ada tiga kelompok. Yang pertama sebagaimana dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala mereka yang mengumpul, mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dengan al-amal salih. dan mereka adalah merupakan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan wasyuhada orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala wasalihin dan juga orang-orang yang saleh wa hasuna ulaika rafiqa dan mereka lah sebaik-baiknya teman Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala Beliau menyebutkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal saleh. Berilmu dan mengamalkannya. Ini adalah merupakan kelompok yang selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Kelompok yang pertama mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh yaitu mereka-mereka yang senantiasa Allah berikan kenikmatan yaitu para nabi yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan dengan merunkannya wahyu, dengan mengutuskan dan mengutusnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka. Kemudian yang kedua, as-siddiqin Siapa itu As-Siddiqin? Dikatakan oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, As-Siddiqin mereka yang senantiasa menyempurnakan kebenaran-kebenaran. Kebenaran-kebenaran dari rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Orang-orang siddiqin Sebagaimana mereka yang mengetahui yang hak, mereka yang dengan keyakinannya bahwa ini adalah benar. Mereka adalah merupakan orang-orang yang siddiqin yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal saleh. Wa syuhada orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meninggikan kalimat tauhid. Mereka juga termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalihin Dikatakan oleh Al-Allamah Sa'di dalam tafsirnya As-Salihin yaitu orang-orang yang saleh dari zahir dan batinnya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang disebutkan tadi. Dari yang pertama yaitu dari para nabi as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Kemudian asyuhada, orang-orang yang meninggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya adalah merupakan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kelompok yang pertama yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat dengan amalan soleh. Kemudian yang kedua, Kelompok yang kedua, alladzina ta'allamu al-ilma nafi wa lam ya'malu bih. Orang-orang yang mengerjakan ilmu yang bermanfaat tapi tidak mengamalkannya. Dan ini adalah kelompok yang maghdub alaihim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga yaitu mereka yang senantiasa mengamalkan tanpa ilmu yaitu orang-orang yang sesat jadi orang-orang yang nasara kemudian Allah Syekh Shalih Fauzan taala menyebutkan bahwa semua tadi semua kelompok tadi yang tiga tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fatihah yang kita senantiasa membaca dalam setiap rakaat yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair maghdubi 'alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim tunjuklah kepada kami jalan yang lurus siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalan yang engkau telah berikan kenikmatan kepada mereka sebagaimana tadi yang telah disebutkan yaitu kelompok yang pertama yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Sama seperti para nabi, syuhada, siddiqin, salihin masuk ke dalam kelompok yang pertama. Ghair maghdubi alaihim bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Itu kelompok yang kedua. Dari orang-orang Yahudi. Mereka yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya. Walau balin dan juga bukan orang-orang yang sesat. Yaitu orang-orang yang nasor, kelompok yang ketiga yang mengamalkan tanpa ilmu. Kita teruskan kembali. Kalau imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala وأما قوله تعالى غير مغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم berkata الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghair maghdubi 'alaihim waladhdallin." Itu bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan yang telah kau sesatkan. Fal maghdub 'alaihim al-maghdub yang dimurkai humul ulama alladzina lam ya'malu bi'ilmihim. Ulama yang tidak mengamalkan dengan ilmu-ilmu mereka. Wabalun al-amilun bila ilm. Dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal akan tetapi tidak dengan ilmu. Fal awal dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Al-Wahab yang pertama adalah sifat orang-orang Yahudi. Wasani sifatun Nasara. Yang kedua adalah sifat An-Nasara. Wa kathirun minan nas idza ra'a fi tafsir anna al-yahuda maghdub 'alaihim wa anna an-nasara dhalun dhanna al-jahil anna dhalika makhsusun bihim. Dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi taala alaih wa katsirun minan nas banyak dari kalangan manusia yang ketika mereka ra'a fi tafsir melihat dalam tafsir bahwa orang-orang Yahud adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan Nasara orang-orang yang sesat disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Donnal jahil anadalika makhsusun bihim. Orang-orang yang jahil mengira itu khusus untuk mereka saja. Ini maghdub khusus untuk Yahudi, wabal khusus untuk Nasara. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa huwa yaqra' an rabbahu faridun 'alaihi ayyad'uwa bihadad du'a dan dia membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang untuk berdoa dengan doa ini. Wa yata'awwadha min tariq ahli hadhihi sifat dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tadi disebutkan. Itu sifat-sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi taala alaih ini mengatakan bahwa ini adalah umum. Yani ketika seseorang mengucapkan ghurma maghdubi alaihim waladdallin ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk orang-orang Nasara saja, akan tetapi umum. Umum bagi mereka yang mempunyai ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya. Maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Umum bagi mereka yang mengamalkan amalan tanpa ilmunya sesat menyerupai orang-orang Nasara. Dan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan fidhullah taala dalam tulisan beliau Al-Fawaid-Fawaid yang didapatkan dalam surat Al-Fatihah Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ghair maghdubi alaihim waladdallin itu umum. Yaitu mereka yang menyerupai dengan orang-orang Yahudi pula, menyerupai orang-orang Nasara. Sehingga mereka yang senantiasa mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya sama seperti orang-orang Yahudi. Dan juga mereka yang senantiasa mengamalkan sesuatu tanpa ilmunya sama menyerupai seperti orang-orang Nasara. Dan Allamah Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Al-ibrah bi umumil lafad la bi khususi as-sabab." Walaupun ayat ini turun kepada Yahudi dan kepada Nasara, akan tetapi ibrah dengan keumuman lafadz yaitu kuman lafaz bagi mereka ya orang-orang yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu maka seperti Nasara. Orang-orang yang mempunyai ilmu tanpa mengamalkan maka seperti orang-orang Yahudi. Maka masuk pula dari pembahasan ini yaitu orang-orang yang mengamalkan tidak dengan ilmunya seperti orang-orang sufi ya. Ahlul bid'ah. Mereka yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmunya. Masuk kepada ayat ini. Dan juga seperti dari kelompok-kelompok yang sesat, jamaatut tabligh, mereka yang mengamalkan suatu amalan tanpa ilmunya masuk pula termasuk orang-orang yang sesat menyerupai orang-orang Nasara. Karena di sini umum. Mereka yang mengerjakan suatu amalan tanpa ilmu sama seperti orang-orang Nasara. Nah, Kemudian ucapan al Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi taala alaih beliau menyebutkan wa huwa yaqra an rabbahu faridun alaihi dia senantiasa membaca yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berdoa dengan doa tadi. Dengan ini bacaan Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari rukun-rukun salat sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Dan tidak sah seseorang yang salat tidak membaca Al-Fatihah berdalilkan dengan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda la salata liman lam yaqra bi ummil Quran tidak sah salat seseorang bagi mereka yang tidak membaca ummul Quran itu Al-Fatihah karena kandungan-kandungan di dalam Al-Fatihah terdapat tauhid rububiyah, terdapat tauhid uluhiyah. Seseorang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan hidayah kepada jalan-jalan yang lurus. Dibaca dalam salat wajib, dalam salat sunnah, terus kita baca. Faya subhanallah dikatakan oleh Syekh محمد بن الوهاب ويا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما ما عنه لا حضر عليه منه الشيخ Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan faya subhanallah kaifa yu'allimuhu Allah wa yakhtaru lahu Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika yu'allimuhullah ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Fatihah wa yakhtaru lahu dan Allah Subhanahu wa taala memilih dalam surah Al-Fatihah ini wa yafridu alaihi dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk senantiasa dibaca dalam setiap salat kita ayyadu'a rabbahu bihi daiman untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa selalu. Pagi, siang, malam. Dalam salat wajib, salat sunnah. Diulang rakaat yang pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, diulang-ulang terus. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyi an'amta alaihim ghair maghdubi alaihim waladhdallin doa yang senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghair maghdubi alaihim waladhdallin ma'anahu la hadra alaihim minhu Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk membaca dalam setiap salat kita selalu terulang-ulang ma'ana la alaih. Bagaimana mungkin padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan tidak memberikan peringatan pula. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan Al-Fatihah termasuk dari rukun yang dimana kita berdoa dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam surat Al-Fatihah tadi yaitu jangan menyerupai seperti orang-orang Yahudi dan juga jangan menyerupai seperti orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi mereka yang mempunyai ilmu tidak mengamalkan, orang-orang Nasara mereka yang mengamalkan tanpa ilmu. Wala yatasawwaru anna fi'lahu hadha huwa dhannu su' billah. Indah kalam Syekh rahmatullahi taala alaih. Wala tasawwur dan tidak dibayangkan anna fi'lahu bahwa perbuatannya ini adalah merupakan keburuk sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah kalam Syekh rahmatullahi taala alaih. Ini ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Tarikh An-Najd Libni Ghannam dalam kitab Tarikh An-Najd Berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, "Wa huwa yubayyinu lana al-hikmah fi fariidati qira'ati hadhihi as-surah al-'azimah." Al-'Allamah hafizahullah taala mengatakan, "Wa huwa yubayyin" bahwa Al-'Allamah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu menjelaskan hikmah dari kewajiban ketika seseorang membaca dalam salatnya baca surat Al-Fatihah hadhihi surah al-azimah itu surat Al-Fatihah fi kulli raq'atin min salatina dalam setiap rakaat dalam salat kita fardhiha wa nafliha baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah lima tashtamilu alaihi min asraril azima yang dimana dalam surat Al-Fatihah itu terdapat rahasia-rahasia yang besar sekali. Satu surat itu mengandung rahasia-rahasia yang besar sekali. Terdapat tauhid rububiyah, yang dimana seseorang ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Maha puji Allah subhanahu wa ta'ala Rabb sekian alam Semesta alam Terdapat di dalamnya doa Terdapat di dalamnya tauhid Uluhiyah Ketika seorang menyebutkan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kepada engkaulah kami meminta wa iyyaka nasta'in kepada engkaulah kami minta pertolongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada engkaulah kami menyembah wa iyyaka nasta'in kepada engkaulah kami meminta pertolongan terdapat rahasia-rahasia yang besar dalam surat Al-Fatihah allati min jumlatiha hadad doa al-azim yang merupakan dari rahasia-rahasia besar dalam surat Al-Fatihah yaitu doa yang mulia ini yaitu doa seseorang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghair maghdubi alaihim waladdallin karena sholat secara bahasa adalah doa. Bacaan Al-Fatihah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman Qasamtu shalah baini wa bainal abdi Aku membagi antara aku dengan hambaku dibagi menjadi dua. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil Allah mengatakan hamadani abdi telah memuji hambaku. Dari awal surat sampai akhir itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia-rahasia besar dalam surat Al-Fatihah. Mengandung di dalamnya doa, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidhahullah taala, "Allati min jumlatiha hada du'a al adzim Yang merupakan dari rahasia-rahasia besar dalam surat Al-Fatihah itu doa ini. أن يوفقنا الله لسلوك طريق الأصحاب العلم النافع والعمل الصالح yaitu di antara doa Allah Subhanahu wa taala ayyuwaffiqana Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sama seperti jalan-jalan yang orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan-amalan saleh yaitu kelompok yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladhi huwa tariqun najah fid dunya wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh adalah merupakan jalan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bagaimana dia ingin selamat dari dunia kalau dia tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Dan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh adalah merupakan jalan dari selamatnya seseorang di dunia dan di akhirat. Wa ayyu jannil bala tariqal halikin. Dan juga seseorang meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari jalan-jalan orang-orang yang binasa. Orang-orang yang dimurkai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Alladzina farratu bil amali salih atau bil ilmi nafi'. Orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka alladzina farratu bil, bil amal salih atau bil ilmi nafi orang-orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang melalaikan dengan amalan saleh atau ilmu yang bermanfaat berkata hafizahullah taala ثم علم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع innama yustamaddu minal kitabi was sunnah tafahuman wa tadabburan berkata hafizahullah taala thumma alam ayyuhal qari kemudian ketahuilah wahai pembaca bahwa ilmu yang bermanfaat innama yustamaddu minal kitabi was sunnah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tafahuman wa tadabburan. Tafahuman baik secara yang dipahami wa tadabburan dan direnungkan secara mendalam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mal isti'anah ala dhalika bil mudarrisin an-nasihin wa kutub tafsir wa syuruh al-hadis wa kutub al-fiqh wa kutub an-nahwi wa lughat al-arabiyyah allati nazala biha al-Qur'anul Karim. Berkata Hafidhullah Ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah mal isti'anah dan juga seseorang senantiasa meminta bantuan agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah bil mudarrisin an-nasihin dari para-para pengajar yang tulus wa kutubit tafsir kitab-kitab tafsir wa syuruhil hadis syarah-syarah hadis wa kutubil fiqh kitab-kitab fiqh wa kutubin nah kitab kita nahu walugatul arabiyah dan bahasa Arab allati nazala bihal Qur'anul Karim yang dimana Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala menyebutkan ketika seseorang mempelajari Al-Quran dan Sunnah tafahuman dan tadabburan dia meminta bantuan kepada al-mudarrisin. Ini bukan dengan otodidak. Mempelajari sendiri. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batin. Akan tetapi mempelajari ilmu dari para ulama. Al-mudarrisin, an-nasihin. Agar kita tidak tersesat. Bukan seseorang yang mengambil semua kitab, dipelajari, tidak peduli ini kitab siapa, dia pelajari. Tidak peduli ini merupakan karangan siapa, dia pelajari, dia baca. Ketika dia membacanya, dia senantiasa berada dalam kesesatan. Karena seorang ketika mempelajari ilmu yang bermanfaat, minta bantuan kepada para ulama. Minta bantuan kepada al-mudarrisin. Ketika mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bukan dengan otodidak. Dan juga kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab nahu, kitab-kitab lughah. Fa inna hadhihi fa inna hadhihi kutub tariqatan li fahmil kitab was sunnah. Karena kitab-kitab ini adalah merupakan kitab-kitab jalan agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga seseorang senantiasa mempelajari semuanya. Bukan hanya mempelajari ilmu nahu, meninggalkan akidah. Akan tetapi mempelajari semuanya. Ilmu nahunya dipelajari, ilmu tafsirnya dipelajari, ilmu fikihnya dipelajari, ilmu akidahnya dipelajari, semuanya dipelajari. Dengan bimbingan para ulama, bantuan-bantuan pengajar-pengajar yang mereka senantiasa tulus ketika mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Fawajib alaika ya akhil muslim liyakuna amaluka sahihan wa anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka min salatika wa sawmika wa hajjika wa wajib alaika ya akhil muslim berkata hafizahullah taala wajib untuk engkau wahai akhil muslim liyakuna amaluka sahihan yaitu amalan-amalanmu sahihan anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinak engkau mempelajari dari apa-apa yang membuat agamamu untuk lurus min salatika wa saumika wa hajjika dari salatmu dari puasamu dari hajimu berkata Allah taala wajib bagi engkau ketika engkau mengajarkan mengamalkan amalan-amalan saleh engkau senantiasa mempelajari hal-hal yang dapat membawa agamamu menjadi agama yang lurus min salatika dari solatmu. Solat kita harus senantiasa sama sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Alaihissalam. Sebagaimana Nabi Alaihissalam wassalam mengatakan, "Solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian. Sebagaimana kalian melihat aku solat. Wasaumika dan puasa kita. Puasa kita kita harus nanti nantiasa sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Alaihissalam. Wasallam. Bagaimana tata cara sahur, bagaimana tata cara puasa, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang perlu dihindari bagi orang yang berpuasa. Kita harus mengetahuinya. Wahai jika dan hajimu Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan khudu anni manasikakum Ambillah dariku manasik-manasik untuk kalian. Bagaimana kita bisa mempelajari haji kita sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam? Tentunya dengan mempelajarinya. Tidak asal ikut-ikutan. Orang tawaf ikut tawaf. Orang ke sana ikut ke sana. Orang sini ikut ke sini. Tapi kita bisa mengetahui bagaimana tata cara haji yang benar. Walaupun seseorang kemungkinan masih jauh masa waktu hajinya, akan akan tetapi senantiasa seseorang mempelajarinya sedini mungkin sebagai amalan yang nanti dia akan lakukan nanti ketika dia akan haji. Wa ta'allama ahkam zakat malika dan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang zakat hartamu. Tentunya kita harus bisa mengetahui mana sesuatu yang ada zakatnya, mana sesuatu yang tidak ada zakatnya. Tentunya dengan pelajaran-pelajaran dari ulama-ulama kita di dalam pembahasan-pembahasan fikih. Wa kadzalika ta'allum min ahkami muamalat ma tahtaju ilaih dan juga mempelajari dari hukum-hukum muamalat apa-apa yang kau butuhkan لتأخذ منها ما abahu الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك. agar engkau bisa mengambil apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan dan juga engkau bisa menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Liyakuna kasbuka halalan wa ta'amuka halalan agar senantiasa penghasilanmu itu halal. Makananmu itu halal. Litakuna majabat doa. Litakuna mujabat doa. Dan juga agar doamu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu dhalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi. Yang itu semuanya hal-hal yang sangat mendesak keperluanmu untuk mempelajarinya. Ini yang dikatakan oleh Al-Alamah Syekh Salih Fauzan Ta'ala. Kita mempelajari kitab fiqh ini agar kita bisa senantiasa dapat membuat agama kita ini lurus. Dari sholat kita, sholat kita benar, puasa kita benar, haji kita benar, puasa kita benar, dan juga muamalah kita benar, dan juga kita senantiasa bisa menjauhkan dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Seperti muamalat-muamalat jual beli. Mana yang diperbolehkan untuk dijual dan dibeli? Mana hal-hal yang diharam, diharamkan? Contohnya seperti riba, apa saja macam-macam riba yang lain sebagainya supaya kita dijauhkan dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini semuanya adalah merupakan hal-hal yang sangat mendesak bagi kita semuanya untuk mempelajarinya. Wa huwa maisurun biidznillah. Dan itu semuanya insyaallah taala mudah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mata ma sahhat azimatuhu Wasaluhat niat niyatuhu. Semuanya tadi yaitu tata cara salat, puasa, zakat, haji, muamalah dan juga yang lainnya itu semuanya mudah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala maslahat azimatuhu apabila tekad bulat kita wasaluhat niyatuhu dan juga tulus niat kita semua yang kita pelajari itu insya Allah taala mudah. Ketika kita senantiasa mempelajarinya, istimror di dalamnya, niat yang tulus dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sedikit demi sedikit kita mempelajarinya, itu semuanya kita akan mendapatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Faharis ala qiraati kutubun nafi'ah wattasil bil ulama maka rajinlah engkau di dalam membaca buku-buku yang bermanfaat wattasal bil ulama dan juga rajinlah kalian untuk berkomunikasi dengan ulama ketika kita membaca dari buku-buku yang bermanfaat kita komunikasi dengan ulama ketika ada hal-hal yang di sana iskal yang kita tidak pahami Tanyakan kepada mereka, apa artinya ini? Apa maknanya ini? Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, Litas'alahum amma ashkala alaih. Ketika kita berkomunikasi dengan para ulama, kita bertanya kepada mereka terhadap perkara-perkara yang muskilah, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang bagi kita tidak bisa memahaminya. Telepon mereka. Tanyakan kepada mereka. Jangan memahami dengan pemahaman sendiri. Karena kalian nanti akan tersesat. Tanyakan kepada para ulama. Wattalaqa anhum Dan timbalah ilmu dari mereka untuk agamamu. Wa kadzalika 'alaika an bihuduri ad-dawa an-nadawat wal muhadarat. Berkata Hafidahullah Ta'ala, beliau mengatakan, dan bagi engkau untuk senantiasa antu'na bihuduri an-nadawat, menyempatkan diri hadir di an-nadawat, seminar-seminar wal muhadarat dan juga muhadarah-muhadarah ad-diniyah allati tuqamu fil masajid wa ghairiha yang diadakan di masjid-masjid dan juga yang lainnya wa tastami'a ilal baramij ad-diniyah min al-idah. Kemudian dikatakan oleh Hafidahullah taala menasihati kita semuanya agar kita senantiasa membaca ilmu yang bermanfaat, berkomunikasi dengan ulama, menimba ilmu dari mereka, menyempatkan diri untuk hadir di pengajian-pengajian di muhadarah-muhadarah adinia yang diadakan di masjid ataupun tempat yang lainnya wa tastami'a ilal baroh baramij adinia diniyah min al-ida'ah dan juga Syekh Saleh menasihati kita semuanya dan juga untuk mendengarkan program-program agama di radio-radio. Karena jalan menuju kebaikan itu banyak sekali. Ketika kita belum sempat untuk menghadiri pengajian-pengajian, kita bisa mendengarkan di radio-radio. Wataqra al al-majallat ad-diniyah. Dan juga membaca dari majalah-majalah agama, wan dan juga buletin-buletin yang diedarkan allati itu adalah ad-din yang di sana terdapat masail-masail agama, masalah-masalah agama. Fa idza harasta wattaba'ta hadhihi ar-rawafid al-khairiyyah namat ma'lumatuka wastanarat basiratuka. Berkata Hafizahullah Ta'ala Ketika kita senantiasa rajin dan juga mengikuti dari yang tadi disebutkan yakni ketika membaca eh, memperbanyak membaca dan juga berkomunikasi dengan ulama menimba ilmu dari mereka ikut kajian-kajian muhadarah mendengarkan radio-radio islami dan juga membaca majalah buletin-buletin apabila kita senantiasa rajin antara itu semuanya maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan. Bertambah ilmu kita. Yang asalnya kita tidak mengetahui, kita bisa mengetahui. Wala tansa ya akhi al ilma yanmu wa yazku ma'al amal. Dan jangan lupa, wahai saudaraku, sesungguhnya ilmu yanmu wa yazku ma'al amal Ilmu itu adalah tumbuh dan berkembang dengan pengamalan. Faida amilta bima alimta zadakallahu ilman. Apabila engkau mengamalkan dari apa-apa yang kau ketuha, kau kau yang ketahui, zadakallahu ilman. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu untukmu. Kama takul al-hikmah al-ma'thurah sebagaimana ucapan kalimat bijak man amila bima alima awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam ucapan-ucapan kalimat-kalimat bijak barang siapa yang mengamalkan suatu amalan barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang dia ketahui awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akan menganugerahkan ilmu apa-apa yang dia tidak ketahui. Apa-apa ilmu yang dia tidak ketahui. yakni ketika kita mengamalkan suatu ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang lain, menambahkan, menambahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena ketika kita mengamalkan ilmu yang bermanfaat, apa yang kita ketahui, kita pelajari, kemudian kita amalkan, Allah akan menambahkan ilmu tadi. Yang asalnya kita tidak ketahui, kita mengetahuinya karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu kepada kita semuanya. Wa yashhalu kaluhu ta'ala واتقوا الله ويعلم wa الله wallahu بكل شيء alim ويشهد dan dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala wattaqullah bertakwalah kalian kepada Allah wa yu'allimukumullah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian wallahu bikulli syai'in alim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seseorang mengamalkan ilmu-ilmunya dia akan mendapatkan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan. qala hafizahullah taala wal ilmu ahaqqu an tusrafu fihi al-awqat. Ilmu adalah sesuatu yang berhak untuk kalian yang dimana kalian senantiasa menghabiskan ilmu, menghabiskan untuk menuntut ilmu. Ucapan Syekh Saleh Abdullah Ta'ala bahwa ilmu adalah sesuatu yang lebih berhak ketika engkau senantiasa mempunyai waktu. Ini waktu kita habiskan dengan ilmu yang bermanfaat. Di mana saja kapan saja. Di tempat-tempat ketika kita sedang menyendiri membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab sunnah, membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab yang bermanfaat, menghabiskan waktu dengan ilmu yang bermanfaat. Waqala hafidhullah ta'ala wa yatanafasu fi nailihi bulakal. Dan ilmu adalah lebih berhak diperbutkan bagi orang-orang yang berakal. Karena Nabi Alaihissalam wasallam mengatakan tidak boleh seseorang merasa iri kecuali dua. Seseorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu yang bermanfaat itu boleh bagi kita untuk iri di dalamnya boleh bagi kita untuk memperebutkan ketika melihat orang yang hafal Al-Quran. Saya ingin seperti dia. Ketika orang bisa menghafal hadis-hadis Nabi Alaihissalam, kita katakan saya ingin seperti dia. Ketika orang mengamalkan dengan ilmunya, saya ingin seperti dia. Iri dengan ilmu, bukan iri dengan dunia, karena iri dengan dunia adalah sesuatu yang tercelak. Dia punya motor, saya punya harus punya motor. Yang lebih bagus. Dia punya kendaraan, saya harus punya kendaraan yang lebih bagus. Dalam segi dunia, Nabi SAW mengatakan, Unduru man asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Ketika melihat orang mempunyai harta, kita lihat di bawah kita Orang punya motor, alhamdulillah kita punya sepeda. Karena masih ada orang lain berjalan kaki, tidak punya kendaraan. Lihat di bawah kita. Akan tetapi permasalahan ilmu lihat di atas kita. Jangan kita melihat ilmu ya kita di bawahnya mereka lah. Tapi kita harus berada di atas mereka. Ketika dia bisa mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita harus berada di atasnya. Terus. Terus dan terus. Haus akan ilmu yang bermanfaat. Karena ini sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang harus diperebutkan. Ya Yatanafasu finai dawil aql. Sesuatu yang berhak untuk diperebutkan dari orang-orang yang berakal. Fabihi tahyal qulub Dengan ilmu akan menghidupkan hati yang mati. Watazgul amal dengan ilmu bisa membersihkan dari amalan-amalannya. Walaqad asnallahu jalla dzikruhu wa asma'uhu 'ala amilin wa min sya'nihim fi kitabihi mubin Qala ta'ala: "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? ulul albab." Allah Subhanahu wa taala telah memuji E, taqaddasat asma'uhu yang maha agung namanya ala ulama'il amilin ulama bagi mereka ulama-ulama yang telah mengamalkan ilmunya warafa'a min sya'nihim fi kitabil mubin Allah telah mengangkat derajat mereka yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ini adalah merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berilmu. Tentunya seseorang pasti akan marah apabila dikatakan kamu orang bodoh. Pasti akan marah. Karena tidak ada orang yang ingin dikatakan kamu orang bodoh. Dengan ini supaya kita tidak dijadikan orang yang bodoh. Kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari sebagaimana dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jelas berbeda, sangat berbeda. Salatnya seseorang yang berilmu dengan salatnya dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Puasanya orang yang berilmu dengan puasanya orang yang tidak berilmu itu berbeda. Kemudian dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna ta khabir. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang di antara kalian orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Wa qala hafizahullah taala fabayyana Allah azza wa jalla subhanahu wa taala mizatal ladina utul ilma al-maqrum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan orang-orang yang mempunyai ilmu dibarengkan dengan keimanan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini keistimewaan orang yang berilmu. Allah gandengkan dengan orang-orang yang beriman. Thumma akhbara annahu khabirun Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala khabirun maha mengetahui bima na'maluhu apa-apa yang kita kerjakan. Wa mutalli'un alaih Allah Subhanahu wa taala melihat apa-apa yang kita kerjakan. Liadullalana ala annahu la budda min ilmi wal amali ma'an untuk memberikan petunjuk kepada kita semuanya bahwa la buddha mau tidak mau ilmu dengan amal itu harus bersatu. Ilmu dengan amal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang berilmu tentunya harus beramal pula. Seseorang ketika akan mengamalkan tentunya harus berilmu. Sehingga dua tadi adalah sesuatu yang tidak bisa dilepas. Satu dengan yang lain. Wa yakuna kullu dzalika sadiran 'anil iman. Muraqabatillah subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna dzalika dan itu semuanya bersumber dari keimanan wa muraqabah dan mawas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu amalan biwajib at-ta'awun 'ala al birri wa taqwa. Sanuqaddimu laka fi haunillah min khilali hadzal kitab ba'd ma'lumat min al fiqh. Berkata Fidhullah Ta'ala wa nahnu dan kami amalan mengamalkan biwajib at ta'awun sesuatu yang diwajibkan yaitu saling tolong menolong alal birri wa taqwa dari kebaikan dan ketakwaan sanuqaddimu laka dan kami akan memberikan kepada engkau bihaulillah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala min khilali hadal kitab ba'd al-ma'lumat min rasyid fiqhi dari kitab ini yaitu kitab mulakhas al-fiqhi alladhi istanbata lana علماؤنا ودونوه min في كتابهم yang bisa yang dijadikan dalil bagi ulama kita yang dicatat di kitab-kitabnya mereka sanuqaddimu laka ma tayassara min dhalik kami akan berikan kepada engkau apa-apa yang dibundahkan dari kitab ringkasan fikih ini la'allahu yakunu dafi'an laka al-istifadah wal istizadah min al ilmi nafi' la'allahu dan mudah-mudahan menjadikan pendorong bagi kita semuanya untuk bisa mengambil faidah-faidah untuk senantiasa bisa menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat wa nas'alullah ayyumiddana wa iyyaka bil ilmin nafi' dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Wa yuwaffiqana dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bil amal salih dengan amalan saleh. Wa nasalu subhanahu ay yuriyana al haqqa haqqa wa yarzuq wa yarzuqana ittiba'ah dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepada kita semuanya mana yang hak wa yarzuqana ittiba'ah dan memberikan kepada kita semuanya kepada kita semuanya kemampuan untuk melaksanakan melaksanakan yang hak wa yuriyana al batila al-batila wa yarzuqana ijtinabah dan memperlihatkan kepada kami mana yang batil dan memberikan kemampuan kepada kami untuk menjauhi dari sesuatu yang yang batil innahu sami'un mujib Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Mana mendengar dan mengambulkan doa. Ini sedikit dari ringkasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala menasehati kepada kita semuanya untuk senantiasa ketika kita mempelajari kitab ini, kitab mulakhas fiqhi, sesudah kita mempelajarinya, kita mengamalkannya. Mempelajari dan mengamalkannya. Dan juga nasihat dari Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala bahwa jalan kebaikan itu banyak sekali. Jalan menuntut ilmu itu banyak sekali. Yang diantaranya yaitu dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, dengan komunikasi dengan para ulama, dan juga dengan menghadiri dari kajian-kajian ilmu, menghadiri muhadarah-muhadarah di masjid-masjid dan juga yang lainnya mendengarkan program-program radio di Nia, membaca majalah-majalah, buletin-buletin dan juga yang lainnya yang dimana itu semuanya bisa menjadikan kita semuanya menambah ilmu bagi kita semuanya. Dari sesuatu yang kita tidak ketahui, kita bisa mengetahuinya dengan jalan-jalan yang tadi kita sebutkan. Taib insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang pertama dari kitab Ringkasan Fikih dari Syekh Saleh Fauzan Fidahullah Ta'ala yaitu kitab At-Taharah InsyaAllah Ta'ala pada pertemuan berikutnya Naktafi ilahuna subhanakallah bihamdik Astaghfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh